بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام وصلنا الى الكبيره الثالثه من الكبائر التي جمعها الامام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر وهي كبيرة آه، السحر والسحر أيها المستمعون الكرام جاء مقدما على قتل النفس في حديث اجتنبوا السبع الموبقات وهذا يدل على عظم خطورته وأن السحر ذنبه عظيم وان الساحر جرمه خطير بل ان الساحر لا يكون ساحرا الا بالكفر بالله سبحانه وتعالى وقد اورد المصنف الامام الذهبي رحمه الله بعض الادله الداله على كفر الساحر وصدر كلامه على هذه الكبيره بقوله لأن الساحر لا بد أن يكفر لأن الساحر لا بد أن يكفر لأنه لا يمكن أن يكون ساحرا إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل بل إن قوة سحره بحسب شدة كفره فكلما ازداد كفرا بالله ازداد تمكنا في السحر والسحر أمر لا يتوصل إليه ولا سبيل إلى تحصيله إلا بالكفر بالله سبحانه وذلك بالتقرب إلى الشياطين وعبادتهم وطاعتهم من دون الله تبارك وتعالى وذكر المصنف رحمه الله تعالى آه، ما جاء في سورة البقرة في شأن السحر وكفر صاحبه بالله جل وعلا Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Setelah Fadilatul Syekh Hafizullah Ta'ala mengucapkan hamdalah kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya semuanya beliau Hafizullah Ta'ala berkata <clears throat> bahwa kita sekarang sampai kepada dosa yang ketiga dari dosa besar yang telah tadi himpun oleh Al-Imam Al-Zahabi <clears throat> dalam kitabnya Al-Kabair yakni dosa kabiratus sihir dosa besar yakni dosa sihir dia berkata bahwa <clears throat> sihir datang dalam hadis tentang asabul mubiqat tentang tujuh hal yang membinasakan datang e, sebelum qatl nafs atau sebelum dosa membunuh jiwa ini menunjukkan <clears throat> bahwa dosa sihir adalah dosa yang sangat besar, sangat bahaya dan dzanbuhu aldim Dosanya sangat besar dan sangat bahaya karena apa? Karena seseorang tidaklah akan menjadi tukang sihir melainkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Musannif yakni Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang kafirnya tukang sihir. Karena tukang sihir tidaklah menjadi tukang sihir melainkan dia harus kafir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berkata, kekuatan sihir itu tergantung dari kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kufur, semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuatlah sihirnya. Karena sihir itu adalah sebuah perkara yang tidak bisa digapai, tidak ada jalan untuk menuju kepada sihir. Artinya seseorang tidak bisa mendapatkan sihir melainkan dengan cara kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara bertakarrub kepada syaitan-syaitan mentaati mereka dan menyembah mereka, yakni menyembah mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Musannif yakni Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam dosa yang ketiga ini <clears throat> sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah tentang masalah sihir ini.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 الساحر من وجوه سبعة الوجه الأول في قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فالسحر لا يكون الا بنبذ القران بل لا يكون الا بامتهانه تقربا للشيطان ليمكن الممتهن له من السحر وكلما كان هذا الامتهان القران اشد كان اعظم تقربا للشيطان الوجه الثاني في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتباع الشياطين عبادة واتباع الشيطان عبادة له من دون الله وطاعة له من دون الله وهذا كفر بالله عز وجل الوجه الثالث في قوله وما كفر سليمان ونفي الكفر عن نبي الله سليمان عليه السلام في هذا السياق الذي فيه ذم السحر وبيان بطلانه وفساده و تبرئه نبي الله منه بتبرئته من الكفر دليل على كفر الساحر الوجه الرابع وقد اشار اليه المصنف رحمه الله وهو قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ففي الايه التنصيص على كفر الساحر لان الساحر تلميذ للشيطان وخريج لمدرسته ومتتلمذ على أيدي على يديه في هذا الكفر كما هو منصوص الايه ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالساحر كافر وتلميذ هذه المدرسه الشيطانيه الكفريه الوجه الخامس وقد اشار اليه المصنف وهو قول الله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر في قصه هاروت وماروت اللذين جعلهم الله فتنه للناس في هذا الباب وفي الآية التنصيص على أن تعلم السحر كفر مخرج من الملة إنما نحن فتنة فلا تكفر أي بتعلم السحر الوجه السادس وقد أشار إليه المصنف وهو قول الله تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له أي حظ ونصيب يوم القيامة والخلاق هو النصيب وهذا النفي للحظ والنصيب عن الساحر يوم القيامة من الدلائل على كفره الوجه السابع في قوله تعالى ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون وهذا صريح في كفر الساحر ونفي الايمان عنه بالكليه اذ لا يقول اذ لا يقال للمؤمن المتقي ولو انه امن واتقى وانما يقال ذلك لمن كفر فهذه معاشر المستمعين وجوه سبعه في هذا السياق المبارك داله على كفر الساحر. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala berkata membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah yang menegaskan tentang kafirnya eh, tukang sihir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihar Tetapi setan-setan itu yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kemudian <clears throat> kita mengetahui bahwa dari sini e, tidak ada tujuan dari setan-setan itu mengajarkan e, sihir melainkan agar manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> hal-hal yang menunjukkan tentang kafirnya tukang sihir ini didapat dari e, beberapa sisi. <clears throat> Di sini muallif men, e, eh, penulis mencukupkan tiga hal, yakni ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman e, dalam surat Al-Baqarah tadi walakinna syayatin kafaru. Ini menunjukkan bahwa tukang-tukang sihir adalah kafir. Kemudian juga e, siak ayat yang berikutnya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula inna ma nahnu fitnatun fala takfur artinya padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu sebab itu janganlah kalian kafir ya ini menunjukkan bahwa orang yang mempelajari atau eh, orang tukang sihir adalah kafir kemudian <clears throat> juga uh, ayat yang berbunyi dalam ayat ini juga di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan uh, tentang mereka walaqad alimu laman ishtarahu ma fil akhirati min khalaq ya mereka telah mengetahui orang yang membelinya yakni belajar uh, sihir ya mereka tidak memiliki kholak yakni bagian di akhirat kelak ini menunjukkan bahwa orang yang belajar sihir atau tukang sihir adalah uh, kafir dan e, di dalam Al-Quran ada tujuh segi yang menunjukkan tentang e, kafirnya tukang sihir. <clears throat> yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an walamma ja'ahum rasul eh, ketika datang kepada mereka rasul min indillah dari sisi Allah musaddiqul lima ma'ahum yang membenarkan apa yang ada pada mereka Nabada farikum minal ladhina utul kitab kitab Allahi ra'a zuhurihim. Jadi sekelompok dari utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, mereka membuang yakni apa yang Allah berikan kepada mereka, ya. Aninya kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Mereka meletakkan dari membuang kitab-kitab Allah di belakang punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak mengetahui. Ini tidaklah menunjukkan melainkan Eh, kekafiran orang-orang yang belajar sihir. Karena ayat ini datang sebelum ayat yang menjelaskan tentang kafirnya tukang sihir. Kemudian sisi yang kedua, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala yang e, berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman. Ya. Jadi Eh, di sini dikatakan ittiba'u syaitan mengikuti syaitan adalah jenis kekafiran ini menunjukkan sisi yang kedua bahwa tukang sihir itu keluar dari e, dari Islam dan mereka adalah kafir <clears throat> kemudian sisi yang ketiga yang menunjukkan bahwa e, tukang sihir e, itu adalah kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kafara Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin eh, wa makafar Sulaiman Sulaiman tidak kafir Sulaiman tidak kafir penafian kafir dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yakni Sulaiman ini menunjukkan bahwa mereka ya orang yang belajar sihir itu kafir Kemudian yang keempat, sisi yang keempat tentang kafirnya tukang sihir <clears throat> adalah seperti yang diisyaratkan oleh musannif, yakni dalam uh, dalam uh, buku ini di mana musannif yakni membawakan ayat ini dalam uh, dalam pertama kali dia membahas masalah sihir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walakinna syayatin kafaru akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir ya kita mengetahui bahwa si eh, tukang sihir adalah tilmidnya syaitan muridnya syaitan ini menunjukkan bahwa tukang sihir adalah kafir sisi yang kelima ya yang menunjukkan bahwa tukang sihir adalah uh, kafir ya adalah seperti yang diisyaratkan oleh musonif juga eh, dalam bukunya <clears throat> eh, Al-Kabair ini yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur." Artinya padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir ya ini sisi yang kelima sisi yang keenam yakni uh, sadis <clears throat> yang keenam al musannif mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq mereka mengetahui bahwa orang yang membelinya, yakni orang yang belajar sihir dan menggunakan sihir, dia tidak mendapatkan kholak. Kholak di sini adalah bagian nanti di akhirat kelak penafian nasi, penafian kholak ini menunjukkan tentang kafirnya orang-orang yang eh, yakni para tukang sihir tersebut. Ya, penafian nasi bagian yang di, akan didapatkan di akhirat kelak menunjukkan kafirnya tukang sihir. Kemudian sisi yang ketujuh tentang kafirnya tukang sihir <clears throat> adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an yakni ayat selanjutnya walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun seandainya mereka beriman dan bertakwa niscaya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik kalau seandainya mereka mengetahui kalimat ini tidak mungkin dikatakan kepada orang yang beriman dan bertakwa Ya, kalimat ini tidaklah ditujukan kecuali kepada orang yang tidak beriman. Dan orang yang tidak beriman adalah orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa tukang sihir itu keluar dan dia adalah kafir. قال رحمه الله تعالى فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون انه الكفر وذلك ايها الاخوه ان هذا من الوجوه التي يدخل بها السحر على بعض الناس فيمارسونه ويتعاطونه حيث يظنونه حراما فقط او ليس كفرا بالله وعلمهم بانه حرام وحده كاف في عدم الدخول فيه ولكن بعض الناس والعياذ بالله مفتون في هذا الباب تجد ان ميول نفسي تنازعه لغشيان الكبائر وفعلها والتمادي فيها حتى ان بعضهم يغالط نفسه في هذا الباب وذلك بتهوين الامر وتقليله فينازع اولا في هل هو كبيره او صغيره ثم هل هي كبيره مجمع على انها كبيره او لا ثم هل هي كبيره عظيمه او هي دون ذلك فيبدا يهون الامر على نفسه ثم يصل الى مرحله فيقول هي كبيره وليست شركا وليست كفرا وهذا كله من اتباع خطوات الشيطان في غشيان الكبائر والوقوع فيها ولهذا يقع كثير من الناس في الكبائر مع علمهم انها كبائر بسبب هذه المغالطات النفسيه التي يدخلونها على نفوسهم طمعا في تحقيق اهوائهم وميولاتهم الى هذه الاشياء فهذا وجه اشار اليه المصنف واشنع من ذلك من دخل في السحر ملبسا عليه بأنه من الأولياء وخواص الخلق وصفتهم قال رحمه الله وما يشعرون أنه الكفر ربما يكون الأمر كذلك في بعض هؤلاء الضلال ما شعر أنه كفر فظن أنه حرام فقط وربما كان هذا نوع من المغالطة النفسية التي أشرت إليها يغالط نفسه في التهوين من أمر محرم من الأمر المحرم الذي يغشاه فيقول لنفسه هذا محرم وليست حرمته شديدة أو ليس بالكفر الناقل عن الملة إن كان كفرا أو غير ذلك من المغالطات النفسية التي بها يزج بنفسه في فعل الكبائر بل في فعل هذه الكفريات الناقلة من الملة. Kemudian beliau berkata bahwa Al-Imam Zahabi rahimahullah ta'ala <clears throat> berkata, engkau bisa melihat bahwa banyak orang yang e, tersesat dan terjerumus ke dalam e, sihir. Mereka menganggap bahwa melakukan sihir hukumnya haram. Mereka tidak mengetahui bahwa melakukan sihir adalah merupakan kekafiran. <clears throat> Syekh menjelaskan bahwa Hal tersebut merupakan e, sisi di mana manusia atau sebagian manusia masuk ke dalam e, praktik sihir ini. Sebagian mereka menganggap bahwa sihir adalah perbuatan yang haram semata, haram e, eh, yakni haram fakat yakni. Tetapi cukuplah pengetahuan mereka tentang keharuman sihir ini ya, sebenarnya untuk menjauhkan diri mereka dari perbuatan haram ini. Akan tetapi manusia Eh, kita jumpai sebagian manusia <clears throat> mereka masuk ke dalam perbuatan yang eh, haram, perbuatan yang terlarang. Mereka terjadi dalam hati mereka ini adalah taklil dan tahwin. <clears throat> Artinya meremehkan hal-hal yang haram. Mereka bertanya pada diri mereka apakah ini dosa besar atau dosa kecil ya. Seperti itu. Kemudian apakah dosa besar ini dosa yang sangat besar atau tidak? Ya, terus begitu. Kemudian <clears throat> apakah ini masuk ke dalam kesyirikan atau kekufuran atau tidak? Ya. Dan e, mereka e, memilah-milah dosa-dosa tersebut, kemudian mereka menganggap dosa ini adalah dosa yang haram saja tidak masuk kepada kesyirikan atau kekafiran, mereka melakukannya. Ya. Mereka melakukannya. Ini merupakan e, pengikutan kepada langkah-langkah syaitan. Ya. Jadi ini adalah sisi yang diisyaratkan oleh uh, muallif yakni al-Imam Zahabi tentang uh, bahwa manusia ya sebagian manusia tersesat dan terjerumus ke dalam praktik sihir mereka menganggap bahwa melakukannya adalah sesuatu yang haram saja ya kemudian <clears throat> beliau berkata absya' min dzalik yakni ada sesuatu yang lebih buruk dari ini ya ada seseorang yang melakukan sihir, tetapi dia mengira dan mengklaim bahwa dirinya termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini min auliyaillahi, ya. Dia tidak mengetahui bahwa ini adalah merupakan kekafiran. Ya. Dia hanya mengetahui ini adalah perbuatan yang haram saja. Dia berkata kepada diri, ini sesuatu yang haram dan bukan sesuatu eh, keharamannya bukan keharaman yang besar. Ya. Terus ya, dalam hatinya ada bisikan-bisikan seperti seperti itu dia mengikuti langkah syaitan dia tidak mengetahui bahwa ini adalah perbuatan kafir yang bisa memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari milah Islam bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam قال قال رحمه الله فيدخلون في تعليم السيمياء وعملها وهي محض السحر والسيميا أيها الإخوة المستمعون هذه كلمة عجمية تعني تعاطي أشياء يكون فيها شيء من الإيهام والتخيلات ونحو ذلك فربما تكون السيميا ونظائرها ونظائرها من الأمور التي خطوات تأتي في مقدمة تعاطي السحر وضوعه ومثلها الأشياء التي تسمى في في هذا الزمان الحركات السحرية أو الألعاب البهلوانية فكثير منها يعتمد على تعاطي السحر مثل يمشي على الجمر أو أن يقف في الهواء وهو ليس ممسكا بشيء أو يرتفع على عن على الأرض إلى درجة متر أو مترين ويبقى مرتفعا وهذا سحر وهو من الشيطان وهي التي تقله حتى وإن أقسم عند سؤاله أنه ليس بساحر وأنه لا يتعاطى السحر وهذا كثير في الدجاجله للتغرير بالناس وايقاع في الباطل وكثير من عوام المسلمين وجهال فيها في مثل هذا الباب تنطلي عليهم اكاذيب هؤلاء بان يقال ان هذه آه، سرعه حركه او مهاره واشياء من هذا القبيل وهو سحر قطعا ومن عمل الشيطان ومن تعاون الشياطين معهم وقوله وهي محض السحر اي انها اعمال سحريه وهذا يفيدنا أن السحر له مجالات متعددة وأن ثمة طرائق عديدة للدخول فيه كلها تصب في مصب واحد جاءت الإشارة إليها في الآية الكريمة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فاتباع الشيطان والتقرب إليه بأنواع القربات طاعة له فيما يأمر هذا هو المدخل و قد حدثني شخص هداه الله عز وجل وكان قد اوشك ان يدخل في السحر قال اني اتيت ساحرا مغترا بكثره ماله وهو جار لي فقلت له اريد ان اكون مثلك فدلني على الطريقه قال فاخذ علي عهدا ان افعل جميع ما يطلب فعاهدته فقال لي تذهب الى شاطئ النهر عند غروب الشمس والشمس تغرب بين قرني شيطان وتقف عنده مستقبلا الشمس وأعطاني اسم أحد الشياطين وقال إذا دنت الشمس من الغروب تنادي بهذا الاسم فإذا ناديت سيخرج من داخل النهر حيوان مفزع وصف هيئته يشق الماء ويأتي إليك ويناديك باسمك وسيطلب منك أشياء فاستجب لكل ما يطلبه منك بلا تردد قال فذهبت إلى حيث وجهني في الوقت نفسه ولما دنت الشمس من الغروب بدأت أنادي قال فجاء حيوان في هيئة مفزعة من وسط النهر مقبلا علي ناداني باسمي قال ومن توفيق الله لي أن أول شيء طلبه مني أمر نشأت منذ صغري محافظا عليه نشأة قوية وحمد الله كثيرا قال فأول أمر طلبه مني أن أترك الصلاة قال فقلت بلا تردد أما الصلاة فلا قال فصاح بصوت وذهب ولم أره وبعد أيام لقيت جاري وإذا به قد اشتد غضبه علي قال آذيتني وأضررت بي أي أنه أرسل إليهم شخصا غير مطاوع الشاهد من هذا أن السحر لا يكون إلا بمثل هذا الكفر قد ذكر ابن كثير في تفسيره قصة طويلة فيها نحو هذا فالتقرب للشيطان يكون بترك الصلاة ونبذ القرآن والذبح لغير الله وبفعل العبادات المحرمة والأذكار المحرمة وهجر القرآن والأذكار المشروعة فهذه كلها منافذ ومداخل يكون بها الوقوع في السحر وتعاطيه. Kemudian para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dia melanjutkan kajiannya ya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala e, berkata bahwa manusia ini mereka terjerumus ke dalam masuk ke dalam ilmu sihir dan mempraktekannya yang jelas-jelas itulah ilmu sihir ya jadi jelas-jelas itulah ilmu sihir dan e, seperti sekarang ya, ada permainan-permainan seperti gerakan-gerakan tertentu ya yang terbangun di atas sihir ya Eh, di zaman sekarang ada orang yang bisa berjalan di atas e, arang arang yang dipanaskan ya bara api kemudian ada orang yang bisa berjalan di udara ya kemudian dia e, tetap di udara tersebut ya di yab murtafi'an ya beberapa meter sampai e, manusia yang melihatnya merasa e, keheran-heranan kemudian orang tersebut bersumpah bahwasanya ini bukan sihir, ya. Padahal itu adalah merupakan sihir. Walaupun dia bersumpah itu adalah bukan sihir, dia terjatuh pada perbuatan sihir. Banyak dari kalangan orang awam, dari kalangan kaum muslimin yang membenarkan dusta-dusta kebohongan-kebohongan mereka, ya. Jadi banyak mereka yang berkata ini bukan surah roh, ya, artinya e, kecepatan bergerak kecepatan bergerak dan terus dan seterusnya ucapan-ucapan yang yang e, kebohongan yang muncul dari mereka dan tentunya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa e, sihir ini memiliki majalat mutaaddidah yakni bermacam-macam sihir ini bermacam-macamnya tetapi semuanya masuk pada satu muara sihir yang bermacam-macam itu semuanya masuk ke dalam satu muara yakni masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala wattaba'u mataltu syayatin. Intinya bahwasanya mereka itu mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini adalah pintu masuk muara masuk eh, tukang-tukang uh, sihir itu. Ya. Kemudian eh, Syekh Hafizahullah taala berbicara uh, sebuah kisah ya. Beliau berkata bahwasanya ada seseorang syakhsun yang bercerita kepadaku kata beliau eh, dia punya tetangga tetangganya ini tukang sihir ya dan dia tertarik ingin menjadi seperti tukang sihir ini karena memiliki harta yang banyak dan seterusnya kemudian eh, tetangganya ini yang bercerita kepada syekh tadi berkata kepada tukang sihir ini saya ingin menjadi seperti anda ya saya ingin menjadi seperti anda yang menjadi tukang sihir Kemudian si tukang sihir ini berkata kepada uh, orang tadi, kalau anda ingin menjadi tukang sihir seperti saya, maka lakukanlah seluruh apa yang aku perintahkan nanti. Kemudian uh, dia dikasih tahu, ya, diberi tahu bahwa nanti ya, harus uh, di sore hari sebelum matahari terbenam, ya, anda harus berada di pinggir sungai, ya harus berada di pinggir sungai. Dan kita tahu bahwa ini adalah waktu syaitan, ya. waktunya syaitan. Kemudian nanti kata e, tukang sihir ini, nanti akan ada yang datang kepada anda, ya. Sebelumnya anda menyebut harus menyebut nama salah satu dari syaitan anda harus menyebut-nyebut nama salah satu dari syaitan. Nanti akan muncul ya eh, sejenis binatang dari air, kemudian akan mengundang nama Anda, memanggil nama Anda. Dan Anda harus nurut apa yang diperintah oleh uh, uh, hewan tersebut. Maka pergilah ya uh, orang ini kepada apa yang ditunjukkan oleh tukang sihir ya karena dia ada keinginan untuk menjadi tukang sihir ya. pergi di pinggir pantai kemudian dia melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh tukang sihir tersebut ya dan dia pun memanggil nama syaitan maka muncullah yakni seekor binatang yang mufzi' yang menakutkan ya dan binatang ini memanggil namaku katanya memanggil-manggil namaku kemudian ya, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya yang ini bisa menyelamatkan menyelamatkanku dari perbuatan sihir ini di mana eh, hewan tersebut ya meminta pertama kali kepadaku dengan permintaan yang aku tolak apa permintaan dari hewan tersebut agar aku bisa menjadi tukang sihir dia meminta kepadaku agar aku meninggalkan sholat maka saya berkata kepadanya saya menjawabnya adapun meninggalkan sholat tidak akan pernah saya lakukan ya maka setelah itu menghilanglah eh, hewan tersebut ya kemudian setelah beberapa hari aku berjumpa dengan tukang sihir tadi dan yakni tetanggaku tadi yang tukang sihir dan dia pun marah marah ya dengan kemarahan yang sangat dan dia eh, apa namanya eh, berkata bahwa eh, dia telah E, mengirim eh, syaitannya berkata kepadanya bahwa dia telah mengirim seseorang yang tidak mentaatinya ya ini eh, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ini merupakan kisah dari tadi dari Syekh Rahimahullah taala bagaimana ada seseorang yang bercerita tentang dia ingin menjadi tukang sihir seperti tetangga tersebut dan ternyata diperintahkan untuk meninggalkan sholat yang diperintahkan untuk kufur Kemudian juga eh, beliau menyebutkan ya hafizahullah taala bahwa Imam Ibnu rahimahullahu rahimahullah taala menyebutkan kisah yang panjang tentang hal ini juga. Ya. E, tentunya dari kisah-kisah ini kita menjumpai bahwa tidaklah seseorang menjadi tukang sihir kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian seperti di antaranya juga meninggalkan salat, ya. Kemudian e, meninggalkan Al-Qur'anul Karim, ya dan meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua agar mereka bisa masuk ke dalam sihir. Jadi semakin meninggalkan perintah Allah, semakin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jadi sihirnya. ثم أشار المصنف الذهبي رحمه الله إلى بعض الآثار المترتبة على السحر وفيها التأكيد على أن من السحر ما هو حقيقة فليس كله تخيل ليس كله تخيلا بل منه ما يمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين ونحو ذلك فقال رحمه الله وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر وفي محبة الزوج لامرأته وفي بغضه بغضها وبغضه وأشبه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال وهذا أيها المستمعون هذه كلها حقائق تنشا عن السحر وتترتب عليه وهو ما يسمى بسحر الربط وسحر العطف وسحر الصرف فسحر الربط في عقد المرء عن زوجته بحيث لا يتمكن من معاشرتها او كذلك العكس لا ترغب في معاشرته لها وسحر العطف في كما قال رحمه الله في محبة الزوج لامرأته بعطف أحد الزوجين على الآخر وعكسه سحر الصرف بأن يبغض الزوج زوجته وتبغض الزوجة زوجها أي إنشاء البغض بين الزوجين فهذه كلها من الأمور التي تترتب على السحر ومنها الأضرار البدنية بحصول بعض الأمراض الشديدة والمزمنة أو الموت الى غير ذلك من الامور التي تترتب على السحر وقوله رحمه الله بكلمات مجهوله اكثرها شرك وضلال اي يتمتم الساحر بكلمات مجهوله غير مفهومه واحيانا يخلط معها ايات من القران امتهانا للقران وتقربا للشيطان ولهذا فقد يكتب الساحر مثلا ورقه فيها ايه الكرسي ويضع معها مع آية الكرسي أسماء شياطين أو طلاسم أو صلبان أو شيء من القدر ويعطيها لمن يأتيه ليقع السحر ولا يحب الساحر أن يعمل إلا في الظلام وفي الخفاء ليقوم بممارسات وأشياء لا يراها من عنده وإذا عمل السحر بالنهار فإنه يعمله في غرفة غير مضيئة وزيادة على الظلمة فيها فإنه يأتي بأبخرة ليعج المكان بالدخان وفي وسط هذا الدخان يعمل أعماله السحرية ويقوم بتقرباته للشياطين ويقوم بامتهان القرآن وبوضع الأذى عليه ويقوم بأمور لو رآها بعض من أتاه وكان عنده شيء من الإيمان لنفر منه وفر بدينه وقولها وقوله رحمه الله وأكثرها شرك وضلال أي تلك التمتمات من الألفاظ من ألفاظ كفرية وكلمات شركية واقوال بدعيه. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengisyaratkan kepada kita semua bahwa sihir itu adalah hakikat. Ada hakikatnya, bukan hanya sekedar khayalan. Ya bukan hanya sekedar khayalan. Sihir itu bisa membuat orang sakit, bisa membunuh, bisa juga memisahkan antara suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya dengan izin Allah tentunya. Dan tukang sihir melakukannya dengan membaca kalimat-kalimat yang majhul, kalimat-kalimat yang tidak dipahami. Ya. Mantra-mantranya mereka baca dengan kalimat-kalimat yang kita tidak memahaminya, yang keluar dari mulut-mulut tukang sihir tersebut. Dan kita mengetahui bahwa itu semuanya hakik Ini semuanya hakikah, yakni nyata. Ya dan di antara sihir, ada yang dinamakan dengan sihir namanya sihir robot Ada juga yang dinamakan dengan sihir ataf. Ada juga yang dinamakan dengan sihir sorf. Apa yang dimaksud dengan sihir robot Sihir robot adalah seseorang, ya, eh, ya, sihir yang dengannya seseorang tidak bisa menggauli istrinya, ya, atau kebalikannya, ya. Ini sihir robot Kemudian ada yang disebut dengan sihir ataf. Sihir ataf adalah sihir di mana seseorang e, dibuat lebih suka kepada istrinya atau kebalikannya si suami kepada istri istri kepada suaminya kemudian ada sihir yang disebut dengan sihir sorof yakni sihir yang membuat pasangan suami istri benci kepada salah satunya bisa menjadi e, e, suami bisa benci kepada istrinya atau istri bisa benci kepada e, suaminya ini namanya sihir e, sorf ini semuanya adalah perkara-perkara sihir. Bentuk-bentuk kesihiran. Ya, ya bentuk-bentuk sihir. Dan juga selain itu, ada sihir yang bisa berpengaruh kepada badan, kepada tubuh, ya, bisa membuat sakit, bahkan sampai bisa membuat mati. Mati seseorang. Ya. Dan sihir dalam melakukan prakteknya ini dia membaca mantra-mantra yang majhul, yakni majhulat, ya sesuatu yang tidak dipahami oleh kita. Ya, kalimat-kalimat yang aneh. Ahyanan yang terkadang kalimat-kalimat yang keluar dari mulut-mulut tukang sihir tersebut dibarengi dengan ayat-ayat Quran. Ya, bisa jadi ayat yang dipakai adalah ayat kursi. Ya. Dan terkadang mereka nulis di kertas ayat kursi, eh, nulis di kertas atau sejenisnya ayat kursi, kemudian dicampur dengan e, kotoran. Ini dalam rangka tentunya menghinakan Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena e, seperti kita ketahui bahwa sihir seperti itu. Ya, agar manjur sihirnya. Dan mereka tukang sihir tidaklah e, suka mempraktekkan sihirnya, melaksanakan sihirnya kecuali di tempat yang e, di, di di tempat yang zalam, di tempat yang gelap ya di tempat yang gelap dan al khufa di tempat yang tersembunyi ya seandainya mereka melakukan sihirnya di siang hari mereka masuk di kamar yang gelap yang tidak ada cahaya kemudian baru ya baru uh, mengamalkan sihir-sihirnya kemudian ditambah dengan adanya kemenyan kemenyan ya uh, bukhur kemenyan ini semua dalam rangka takarrub mendekatkan diri mereka kepada syaitan-syaitan tersebut juga dalam rangka menghinakan Al-Quran. Yang mana orang yang punya keimanan dalam dadanya ketika melihat ini pasti lari. Ya, pasti lari. Karena tukang-tukang sihir ini tidaklah melakukan sihirnya melainkan menggunakan lafad-lafad dan menggunakan perbuatan-perbuatan yang syirik dan uh, perkataan-perkataan uh, yang bid'ah dan seterusnya. قال رحمه الله وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله وضارع الكفر أي قول قوله حد الساحر القتل أي ضربة بالسيف كما سيأتي فيما يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بعض الآثار عن الصحابة في ذلك وأنه يقتل مباشرة دون استتابة وهذا معنى قول أهل العلم لا توبة لساحر وليس معنى ذلك أنه إن تاب بينه وبين الله توبة صادقة لا تقبل منه فإن الله يقبل توبة من تاب مهما كان ذنبه ومهما بلغ جرمه أما بينه وبين الناس فلا تقبل توبته بل الواجب ضربه بالسيف دون أن يستتاب وقوله أو ضارع الكفر هذا لا يحتاج إليه لأن الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله صريحة واضحة الدلالة على كفر الساحر وأنه بسحره مرتد عن الإسلام وخارج عن الملة مبدل لدينه قد كفر بالله وعبد الشيطان وأطاعه من دون الله عز وجل ومما ينبه عليه هنا أن إقامة الحدود من ضرب من قتل أو جلد أو آه، نحو ذلك ليست لآحاد الناس وأفرادهم وإنما هي لولاة الأمر ولا تكون لآحاد الناس أو أفراد الناس لأن ذلك ما يترتب عليه المفاسد العظيمة والتعديات البالغة وانتشار الفوضى والعدوان. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau eh, Syekh Hafizahullah taala menjelaskan kepada kita bahwa e, tentang e, hukuman bagi tukang sihir. Dan yani, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya, Yani dibunuh. Karena e, diriwayatkan ya, dalam sebuah hadis bahwa haddus sahir darbatun bisayf bahwa hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Ini yani, hukuman tukang sihir adalah dipenggal lehernya dan beliau berkata nanti akan datang uh, asar dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau uh, sebagian dari eh, sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana tukang sihir itu hukumnya langsung dibunuh ya mubashar ya uh, inilah maksud dari uh, la tukbal taubatus sahir bahwa taubatnya sahir tidak diterima ya taubatnya uh, tukang sihir tidak diterima maksudnya bahwa tukang sihir ini dibunuh ya maksudnya tukang sihir obatnya eh, hukumannya dibunuh maknanya bukan berarti kalau misalkan seorang tukang sihir tobat dengan betul-betul tobat tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ya kalau misalkan tukang sihir ini bertobat dan betul-betul bertobat ya maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya tetapi di tengah-tengah manusia ya ketika ada atau ketika terlihat ada tukang sihir, maka tukang sihir ini tidak dimintai tobatnya karena hukumannya langsung dibunuh. Hukumannya langsung dibunuh. Ini menunjukkan karena eh, besarnya bahaya eh, eh, sihir. Nah, kemudian karena dalil-dalil eh, tadi menunjukkan tentang kufurnya, kafirnya tukang sihir, ya, bahwa tukang sihir ini kafir, dan tukang sihir ini adalah keluar dari milah Islam karena dia telah e, murtad ya dari agamanya karena dia bertakorup kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia menyembah syaitan dia menyembah syaitan ya kemudian e, Syekh Hafizahullah taala menjelaskan kepada kita mengingatkan kepada kita tentang ikomatul hudud ya tentang ikomatul hudud yakni penegakan eh, had syariat ya eh, ketika menegakkan hudud ya seperti eh, mem mem memukul seperti memengga, eh, membunuh ya ini seperti mem memenggal kepala atau memukul dan seterusnya ya ini tidaklah dilakukan oleh e, manusia biasa. Maksudnya tidak diserahkan kepada per, per individu orang orang tertentu e, atau kepada e, halayak manusia umum, ya. Tetapi penegakan had ini diserahkan kepada ulatul amr, kepada pemerintah, ya. Tidak diserahkan kepada individu-individu manusia. Ya. Karena kalau misalkan diserahkan kepada individu-individu manusia, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Kemudian terjadi kekacauan di sana sini. وأسأل الله العظيم أن يوفقنا أجمعين بمنه وكرمه وأن يعيد المسلمين من الفتن والشرور إنه سميع قريب مجيب Kemudian Eh, beliau berkata bahwa aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya agar mengembalikan kepada uh, eh, mengembalikan kaum muslimin ya melindungi mereka dari fitnah-fitnah dan dari uh, keburukan-keburukannya.